Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran taiban, mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan sunanus shalah. Sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Telah kita baca bahwasannya sunnah-sunnah dalam solat ada dua macam sunnah Sunanu af'al wa sunanu akwal Sunnah-sunnah yang berupa gerakan Dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan Kita lanjutkan pada sunnah-sunnah yang berikutnya <clears throat> Waziyadatu ala kiraatil fatihah Di antara sunnah-sunnah solat yang berikutnya adalah az-ziyadah ala kiraatil fatihah. Bacaan tambahan setelah membaca surat al-fatihah. Zahaba ba'dul ulama anna hadhihi sunnah. Sebagian para ulama berpendapat bacaan ayat atau surat ya, setelah Al-Fatihah ya, hukumnya adalah sunnah. dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang disyariatkannya membaca surat atau ayat ya, setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama baik dalam solat-solat jahar maghrib, isya dan subuh atau dalam solat-solat sirriyah yang bacaan dibaca secara sir seperti zuhur dan asar. Para ulama tidak berselisih ya, tentang disyariatkannya. Membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Nah, <clears throat> Kemudian para ulama berselisih tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama berpendapat sunnah sebagaimana yang dipilih dalam kitab ini bahwa membaca tambahan bacaan ya, setelah Al-Fatihah ya, Hukumnya adalah sunnah Sebagian para ulama yang lain merinci ya. tentang hukum bacaan atau surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah. dengan rincian Adapun ayat atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama maka itu hukumnya adalah wajib. Dan yang berpendapat wajib ini seperti sahabat Umar kemudian anaknya Abdullah bin Umar ya. dan yang lainnya dan dipilih oleh Halimah Musyaukani rahimahullahu taala tentang wajibnya membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Baik dalam solat-solat jahriyah yang dikeraskan bacaan padanya Atau dalam solat-solat sirriyah yang dilirihkan bacaan padanya Adapun pada rokaat ketiga atau rokaat keempat ya. maka membaca surat atau ayat ya, setelah al-fatihah ya, pada rokaat ketiga atau keempat hukumnya adalah sunnah walaisa biwajib dan bukan wajib dalil yang menunjukkan wajibnya membaca surat atau ayat pada dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah ya, adalah hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Dan terus menerusnya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Yaitu tidak didapati riwayat atau hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau tidak membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rokaat pertama dan rokaat kedua. Melainkan beliau yudawim alaih terus-menerus melakukannya. La siyama fil jahriyah terutama di solat-solat yang jahar. Ya. Beliau terus-menerus melakukannya. Dan terus-menerusnya beliau melakukan hal tersebut ya. Dijadikan sandaran oleh sebagian para ulama Sebagai wajibnya ya, Atau sandaran yang menunjukkan wajibnya membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah Pada rokaat pertama dan rokaat yang kedua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya dan beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Nah, Demikian pula dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dzuhri wal 'asri fil ulayain bi Fatihatil Kitab wa surah wa fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab perhatikan Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat duhur dan salat asar pada dua rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Sedangkan pada dua rakaat yang terakhir beliau membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada dua rakaat terakhir yaqra'u bi Fatihatil Kitab, beliau hanya membaca Al-Fatihah. Nah, kana ya. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kana ya. Nah, selalu di dalam salat uh, eh, di dalam salat duhur dan asar pada dua rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dan ini diketahui dari uh, naam gerakan lihyah beliau atau jenggot beliau. Ya. Alaihi salatu wassalam. Adapun dalam surat jahriyah ya, La yushkil ya. Adapun dalam sholat jahriyah jelas ya Tidak Terdapat muskilah ya. Bahwasanya beliau selalu membaca surat Atau ayat ya, Setelah Al-Fatihah pada rokaat pertama dan rokaat yang kedua. Hadis-hadis di atas dan terus-menerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut menunjukkan kalau itu adalah wajib. Dan ini yang dikuatkan oleh Al Imam Ash-Shawkani rahimahullahu taala. Adapun dalil bahwa bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada rokaat ketiga dan keempat Hukumnya adalah sunnah Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fi rak'ataini al-ulayaini fi rak fi kulli qadra 30 Bahwasanya Nabi sallallahu beliau pada salat duhur di dua rakaat pertama atau pada dua rakaat pertama beliau membaca ya, kurang lebih 30 ayat. Ya. itu membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat ya, kurang lebih 30 ayat. Wa fil ukhriyain qadra 15 ayat. Adapun pada dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, beliau membaca sekitar 15 ayat. Aw qala nisfu dzalik atau perawi berkata setengahnya dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Wafil asri dan dalam salat asar Fi rakaataini al-ulayain pada dua rakaat pertama fi kulli rakaatin qadra 15 ayah pada setiap rokaatnya beliau membaca 15 ayat ya. Kurang lebih 15 ayat pada dua rokaat pertama sholat asar Wafil ukhriyain qadranis fudhalik Dan di dua rokaat terakhir Dalam sholat asar beliau membaca setengahnya dari 15 ayat tadi Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala para ulama berpendapat sunnahnya juga membaca ayat atau surat pada dua rakaat terakhir dari sholat duhur dan sholat asar. Nah, <clears throat> wahada wa tafsil dan ini rinciannya. Yaitu jika dua rakaat pertama maka hukumnya adalah wajib sedangkan pada dua rakaat terakhir maka hukumnya adalah sunnah nah wallahu alam dan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi nah <clears throat> tentang wajibnya membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Baik. <clears throat> Wal masalah khilafiyah, masalah khilafiyah ya. Nah, yang berpendapat sunnah ya. Mereka ada Akwal ulama Ucapan para ulama tentang hal tersebut Nah Demikian pula yang berpendapat wajib adanya terdapat ucapan para ulama Tapi kita lanjut Atau mungkin Naam sebagai tambahan faidah ya Sebagai tambahan faedah tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> atau surat-surat atau ayat-ayat yang beliau baca setelah surat Al-Fatihah. Ya. Bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah hukum asalnya adalah boleh surat apa saja dan ayat apa saja. Al-amru fi hadza wasi' urusannya luas ya. Mau surat ini mau surat itu ya. Sesuai dengan kemampuan hafalannya apa yang dia mau boleh dari ayat atau surat dalam Al-Qur'an. Dan yang sunnah Yang sunnah Dalam bacaan setelah Al-Fatihah dalam solat solat lima waktu ya, adalah surat-surat mufassal ya, surat-surat mufassal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu beliau berkata ma minal mufassal surah saghira aw kabira illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasabiha fil maktubah Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu Tidak ada surat dari surat-surat mufassal Baik surat yang pendek atau surat yang panjang dari surat-surat mufassal ya. Kecuali aku telah mendengar Rasulullah saw mengimami manusia dengan membaca surat-surat tersebut pada solat solat wajib. Jadi kata kata Abdullah bin Amr ya tidaklah eh, surat-surat mufassal ya, yang ada dalam Al-Quran kecuali telah aku dengar dari Rasulullah SAW dalam solat-solat beliau ketika mengimami solat wajib. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini menunjukkan beliau na'am dalam solat-solat wajibnya, solat lima waktu ya. Seringnya beliau membaca surat-surat mufassal Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang yang berbunyi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghrib bi kisaril mufassal wa yaqra'u fil 'isya biwasatil mufassal wa yaqra'u fis subhi bitulil mufassal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat maghrib membaca surat-surat mufassal yang pendek kisorul mufassal surat-surat mufassal yang pendek dan dalam salat isya beliau membaca surat-surat mufassal yang wasot, yang sedang. Dan pada sholat subuh beliau membaca tulul mufassal, eh, surat-surat mufassal yang panjang. Kemudian apa saja surat-surat mufassal? Ya. Surat mufassal ya, atau surat-surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, dari surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an itu namanya surat-surat mufassal. Nah, kenapa dikatakan surat-surat mufassal. Summiya mufassalan likasratil fasli bil basmalah. Dikatakan surat-surat mufassal karena banyaknya fasal, banyaknya pembatas ya. dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu seringnya e, kembali lagi bismillahirrahmanirrahim, baca surat lagi, nggak lama lagi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya seringnya nah membaca bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri yang di pasang di setiap eh, naam awal surat sebagai apa? Sebagai pemisah nah, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, antara surat yang sebelumnya dengan surat yang setelahnya. Nah, jadi karena banyaknya tadi pemisah fasal. Pemisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dikatakan surat-surat mufassal. Itu surat-surat dari surah Qaf sampai akhir Al-Qur'an. Dan surat-surat mufassal terbagi menjadi tiga. Sebagaimana dalam hadis tadi Abu Hurairah ya, dalam surat Maghrib beliau membaca Kisarul Mufassal. Dalam surat Isya beliau membaca Wasatul Mufassal. Dalam surat subuh beliau membaca Tulul Mufassal. Sehingga surat-surat Mufassal terbagi menjadi tiga. Surat-surat Mufassal yang pendek. Surat-surat Mufassal yang sedang-sedang pertengahan. Dan surat-surat Mufassal yang panjang. Adapun surat-surat mufassal yang panjang ya, itu dimulai dari surah Qaf sampai Naam surat Amma yatasaalun. Nah, itu sampai juz amma. Sampai awal surat juz amma. Surat amma yatasaalun. Ya. Surat An-Naba. Ya. Dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Ini namanya surat-surat tulul mufassal. Surat-surat mufassal yang panjang. Kemudian adapun surat-surat wasatul mufassal, surat-surat mufassal yang sedang atau pertengahan itu dari surah An-Naba sampai Ad-Duha. Dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Ini surat-surat wasatul mufassal, surat-surat mufassal yang sedang. Kemudian kisarul mufassal, surat-surat yang mufassal yang pendek ya. Surat-surat ya. mufassal yang pendek Itu dari Ad-Duha sampai An-Nas ya. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas Itu namanya Kisorul Mufassal Surat-surat mufassal yang pendek ya. Baik, bisa dilihat rincian ini dalam kitab Asyarhul Mumti' karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Ya. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib beliau membaca mufassal yang pendek. Dalam salat Isya beliau membaca mufassal yang pertengahan dan dalam surat eh, dalam salat subuh beliau membaca mufassal yang panjang. rinciannya tadi. Iya. Mufassal yang panjang dari Qaf sampai An-Naba. Kemudian mufassal yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian mufassal yang pendek dari an ad-duha sampai an-nas. Kemudian faedah tambahan berikutnya tentang hadis-hadis yang meriwayatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu surat apa saja yang beliau baca Kita mulai dari surah ah, dari sholat maghrib Dalam sholat maghrib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Kisorul Mufassal, surat-surat Mufassal yang pendek. Sehingga sholatnya naam tidak panjang ya dalam sholat maghrib. Dan ini yang sering atau yang terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam sholat maghrib membaca surah mufassal yang pendek. Dan surat mufassal yang pendek adalah dari surah al duha sampai An-Nas. Bagaimana menjelaskan tadi. Dan boleh kadang-kadang di dalam sholat maghrib membaca ayat yang panjang sesekali. Ya. Bukan menjadi kebiasaan, tetapi sesekali boleh. Naam dalam sholat maghrib ya, membaca surat yang panjang. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh al bukhari dan Muslim. Dari sahabat atau sahabiyah Ummul Fadl radhiyallahu taala anhu beliau berkata yaitu Ummul Fadl radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib wal mursalati urfa nah Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat maghrib beliau membaca surat wal mursalat urfa. Nah, surat Al Mursalat. Ya. Ini kadang-kadang beliau membaca dengan surat yang panjang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u tura fil maghrib Aku mendengar Rasulullah SAW beliau membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Ya. Surat At-Tur, surat yang panjang, ya, lumayan. Nah. Dua hadis di atas ya, menunjukkan bolehnya kadang-kadang ya, membaca surat yang panjang dalam surat eh, dalam sholat maghrib. Ya, kadang-kadang. Adapun yang seringnya adalah hendaknya surat-surat mufassal yang kisor yang pendek. Dari surah Ad-Duha sampai Anas. nas Nah, Kita tambah satu lagi yang terakhir. Bacaan dalam sholat isya. Bacaan dalam sholat isya. <clears throat> Adapun dalam sholat isya beliau membaca wasatul mufassal. Surat-surat mufassal yang pertengahan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Nah. Bahwasanya surat-surat mufassal yang pertengahan adalah dari An-Naba sampai al duha Juga diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata karena an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya bisyamsi wa duhaha wa ashbahaha min aswar. kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat isya membaca wasyamsi duhaha dan surat-surat yang semisalnya ya. itu yang panjangnya mirip-mirip dengan wasyamsi duhaha nah hadis sahih riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala Kemudian dalil yang lain tentang bacaan beliau dalam salat isya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya bittini waz zaitun Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat Isya membaca at tini Zaitun. Membaca surat At-Tin. Dan tidaklah aku mendengar seorang pun yang bacaannya lebih indah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam yang bacaannya lebih merdu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk membaca surat-surat yang panjang dalam sholat isya. Nah, ya, beliau melarang para sahabatnya membaca surat-surat yang panjang dalam sholat isya. Ya. Nah, sebagaimana ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ya. dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya suatu ketika pernah sahabat Muad bin Jabal sholat berjamaah isya bersama Rasulullah SAW. Alaihi ya. Setelah sholat isya bersama Rasulullah SAW, beliau pulang ke kampungnya dan menjadi imam di kampungnya. Imam sholat isya berarti beliau sholat berapa kali? Dua kali. Dan ini boleh, ya, walaupun sudah sholat isya, sholat lagi boleh. Jadi ini nih Muad bin Jabal sudah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang ke kaumnya, ke kampungnya, Sholat isya lagi jadi imam Jadi sholat isya yang pertama bersama Nabi itu yang wajib Sedangkan sholat isya yang di kampungnya jadi imam ini yang sunnah Ketika beliau menjadi imam di kampungnya Dalam sholat isya Maka beliau Naam Sholat dengan membaca surat-surat yang panjang nah, Apa yang dibaca setelah, setelah Al-Fatihah? Yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah. Panjang ya. Bisa pegel kaki. Kemudian ada seorang yang dia naam berat baginya untuk sholat panjang seperti ini, membaca surat Al-Baqarah. Sehingga dia batalkan sholatnya bersama Muad bin Jabal radhiyallahu taala kemudian sholat sendirian dibatalkan sholat e, apa berjamaahnya, kemudian sholat sendirian. Ya. Setelah itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Atau sebelumnya ya, sebelumnya orang ini di Naam dikatakan oleh sebagian eh, sahabat yang lain, "Ana fakta ya fulan, apakah engkau munafik wahai fulan?" Nah, membatalkan sholat berjamaah kemudian sholat sendirian. "Apakah engkau munafik?" ya. Kata orang ini, "La, tidak. Aku bukan munafik. Wallah demi Allah. Wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu." Ya. Sungguh aku akan mendatangi Rasulullah sallallahu dan aku akan kabarkan peristiwa ini ya. kepada Rasulullah sallallahu maka datanglah e, orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ashab nawadhi, Inna ashab nawadhi, na'malu bin nahar." Ya. Wa inna Mu'adan shalla ma'aka al-isya, thumma ata faftataha surat al-Baqarah. Nah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah para petani, ya yang di siang hari itu mengairi ladang, ya, tanaman. Kami bekerja di siang hari, ya, lelah, capek di siang hari kerja, dipanas, di bawah terik matahari lagi. Ya. Dan sesungguhnya Muad bin Jabal kata beliau sholat bersama kami sholat isya dan beliau membaca surat Al-Baqarah nah, yang menjadikan kami berat, ya, karena keseh apa seharian kami sudah e, kerja yang melelahkan, meletihkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Muad radhiyallahu taala anhu, "Ya Muad, afattanun anta?" Wahai Muad, apakah engkau fattan wahai Muad? Ya. Nah, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan ini bolehnya dalil bolehnya na'am marah pada tempatnya. Ya, marah pada tempatnya. Beliau mengatakan, "Ya muat afatanun ant? Ah, wahai muat apakah engkau fatan?" Ya. Ya. Iqra Iqra syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha atau surat sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca surat-surat yang seperti ini. Nah, dalam sholat isya jangan baca surat Al-Baqarah yang panjang-panjang yang akan memberatkan jamaah. Karena biasanya jamaah kaum muslimin mereka adalah naam yang bekerja di siang harinya, lelah letih telah bekerja di siang hari. Wallahu taala ala a'lam bisawab. Ini dalil uh, naam